hal yukhbaru bidzarfi zaman an dzat apakah dihobari dengan zarfu zaman untuk zat la yukhbar bih ya limadha kenapa tidak ada apa faedah padanya li'adami al-faedah, tidak ada faedah. Kalau dikatakan Zaidun al-yawma, Zaid hari ini, apa faedahnya? Enggak ada, sehingga tidak diperbolehkan. Untuk apa? Zat dikhobari dengan zaman. Kalau ada faedahnya boleh enggak? Kalau ada faedahnya? Boleh. Apa babitnya? Eh, diperbolehkannya. Apa? Warof Zarfu zaman menjadi khabar bagi zat. Babitnya apa? Ketika ketika apa zarafnya apa? Mukhtas ya, khusus, khas. Seperti apa? Nahnu fi syahri Ramadan. Syahri Ramadan khusus. Ya. Wan nasu fi zamanin tayyib. Ini juga fi zamanin tayyib khusus. Boleh kenapa? Karena ada faedah. Nahnu fi syahr Ramadan. Kami berada di bulan Ramadan. Ada bedanya enggak di situ? Ada. Ya. Dan adapun untuk isim-isim yang sifatnya makna-makna maka boleh dikhabari dengan apa? Zorof karena ada faedah seperti al-saumu al-yauma Ya, as sawmu al yawma puasa di hari ini, as-safaru ghada. Dan agar Zorof itu bisa dijadikan sebagai khobar Dipersyaratkan apa? Agar zorofnya tidak Mustamir Tidak terus Ataupun afan Agar apa? Agar Mubtadanya apa tidak terus menerus terjadi seperti tulu syamsi yaumal jumu'ah tulu syams terjadi terus menerus sehingga tidak boleh dia dikhabari dengan zaman meskipun dia isi makna tulu' isi makna kenapa tidak boleh dikhabari karena tulu syams itu apa mustamir setiap hari terjadi nggak ada faedahnya kalau antum katakan tulu syams yaumal jumu'ah terbitnya matahari di hari Jumat. Apa bedanya? Tiap hari juga terbit, ya kan? <clears throat> Tadi disebutkan bahwasanya tidak boleh dikhomari dengan zaman untuk zat. Terus bagaimana dengan ucapan orang Arab al-lailat al-hilalu di sini? Dikhomari al-hilal zat dengan zarfuz zaman yaitu al-lailah. Apa jawabannya? Hah? Muawwal ditawil. Apa takwilannya? dengan menakdirkan isi makna yang diidhofahkan kepada mubtada. Apa takdirnya? Ru'yatul hilali. Al-lailata ru'yatul hilali. Boleh tidak kalau kita tidak perlu menakwil? Ya. Boleh. Kenapa? Boleh juga tanpa takwilan. Alasannya apa? Karena karena zarafnya apa? khas khusus al-lailah al-hilalu al-lailah. Hilal itu di malam ini. Boleh tanpa takwilan pun. Kenapa? Karena al-lailah di sini apa? yang khas, malam ini, khusus kan? Boleh pula kita merafakan al-lailatu sebagai apa? Mubtada. Takdirnya apa? Al-lailatu lailatul hilal. Kemudian Irfan hal yajuz أن يتعدد الخبر يجوز مثاله مثاله زيد كاتب شاعر هذا حل حامض هل هذا المثال يعتبر من تعدد الخبر أو لا ليس من باب تعدد الخبر بل هو من باب الخبر بالمفرد yeah. Kenapa? Contoh hadza hulwun hamidun tidak dianggap sebagai khabar yang berbilang karena apa? Maknanya satu. Ya, hulun hamid maksudnya apa? Muzun. Ya, kemudian mata yajuzu taqaddumu al-khabar 'ala al-mubtada. Ya, kapan diperbolehkannya? khabar mendahului mubtada hmm? apa memiliki ya. hmm. wajib kalau itu ini yang ya juz mata ya juzu taqaddumul khabar alal mubtada Apa korinahnya? Hah? Korinahnya apa? <clears throat> ya, Irfan apa Van? Ketika ada Korob ada tujuan. Ya, ada tujuan. Seperti apa tujuannya? Taksis. Ya. Aslinya Zaidun Fidar boleh antum balik ya fiddari zaidun dengan antum dahulukan khabarnya ketika ada tujuannya apa tujuannya di sini ya tahsis menghususkan ya zaid di dalam rumah fiddari zaidun hanya di rumah itu adalah apa di rumah itu hanya ada zaid Summa mata ya- mata yajibu taqaddumul khabar ala mubtada? Kapan? ya ketika mubtadanya lahu sodru al kalam memiliki hak untuk di depan kalam seperti kalau mubtadanya adalah apa isim isim istifham masih ada yang lain Hah? kapan diwajibkan khawar didahulukan dari mubtada Hah? pada mubtada ada bomir mutasil yang kembali kepada kepada khabar. Contohnya apa? Amala kulubin akfalua. Yang lain masih ada tempat yang kedua, tempat apa? Ya, ketika mubtadanya dihasr. Ya, dihasr, dikurung dengan innama. Innama indaka Zaidun. Tidak lain yang ada di sisimu hanyalah Zaid. Ya, nggak boleh dikatakan innama zaidun indak ketika kita menghendaki hasar yaitu hasar al mubtada. Yang terakhir ketika apa? Ketika diakhirkannya khobar itu menyebabkan labas kerancuan ya antara khobar dengan sifat. Seperti apa contohnya? ya fidari rojulun. seandainya fidari diakhirkan penyebutannya rojulin fidar maka ini memungkinkan untuk fidari dijadikan sebagai sifat bagi rojul. sehingga untuk menepis adanya kemungkinan-kemungkinan ini maka harus ya didahulukan penyebutan khobarnya fidari rojulun. ini tidak ada kemungkinan lain ya bahwasanya fidar di sini sebagai khobar bukan sebagai sifat bagi rojul karena yang namanya sifat nggak boleh didahulukan ya. kemudian terkadang dibuang ya mubtada dan khobar. kapan itu ketika ada korinah dalil yang menunjukkan khobar ataupun mubtada yang dibuang tersebut Ya, pada contoh salamun kaum kaumun mungkarun, salamun yang dibuang apa? Ya, yang dibuang adalah khabarnya. Takdirnya apa? Alaikum. Kaumun yang dibuang apa? Mubtadanya. Takdirnya antum. Kemudian kapan khabar wajib dibuang? Mata yajibu hadzul khabar yaitu ketika datang setelah laula. Contohnya apa? Laula antum lakunna mu'minin. Apa khabarnya yang dibuang? Maujudun. Laula antum maujudun. Hmm. Kemudian yang kedua kapan? Ketika datang setelah kosam sorih. Ya la'amruka innahum nahum. sakratihim ya'mahun. Ya, la'amruka qasami suami sebagai apa? Hah? Oh, ada yang di apa? Khabar yang dibuang ya. Kemudian yang ketiga setelah wau ma'iyah. Contohnya kullu sani' wa masana. Yang terakhir setelah atau sebelum hal. Bagaimana contohnya? Borbi Zaidan qaiman. I'rabnya bagaimana? Borbi Zaidan qaiman. Nah, Borbi mubtada marfu' wa alamat rafi الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو ضرب مضاف يا ضمير المتكلم مبني على سكون في محل في محل جر مضاف إليه زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه Al-fathah zahiru ala akhirih. Qaiman hal. Ya, hal dari apa? Dari fil yang mahduf Ya. Yaitu kana yang mahduf Iza kana. Kana di situ tam. Kana yang tamah. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Wa tusamma an-nawasikh wa al ibtida wa hiya thalathatu anwa' dan amil-amil ini disebut juga dengan nawasikh jamak dari nasikh ya yang menghapus hukum mubtada dan khabar juga disebut dengan nama nawasikhul ibtida yang menghapuskan ibtida. Kita tahu bahwasanya mubtada itu marfu dengan sebab amil yaitu apa? Amil yang maknawi yaitu ibtida. Ketika dimasuki amil-amil ini yang lafzi, maka amil tadi terangkat digantikan dengan amil yang lafzi. Sehingga dikatakan namanya nawasikhu al-ibtida yang menghapuskan ibtida. Wahia salah satu anwa'in. Dan amil-amil ini ataupun nawasikh ini ada tiga macam. Al awwalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Yang pertama apa yang dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ya. Wahwa kana wa akhwatuha yaitu kana dan teman-temannya. Wal huruful musyabbahatu bilaisa wa af'alul muqarabah. Dan huruf-huruf yang disamakan dengan laisa dari sisi amalannya dan juga dari sisi maknanya penafian. Kemudian yang ketiga wa af'alul muqarabah. Fiil-fiil yang menunjukkan tekadnya terjadinya khabar pada mubtada. Wasan yang kedua ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara wa huwa inna wa akhwatuha wala allati li nafsil jinsi Kemudian macam yang kedua dari an-nasikh yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar adalah apa yang dia menasubkan mubtada dan merafakkan khabar, amalannya kebalikan dari yang pertama. Wa huwa inna wa akhwatuha yaitu inna dan teman-temannya. Ditambahkan lagi dengan la allati linafil jinsi. La yang fungsinya untuk menafikan jenis. Hmm bukanlah yang beramal seperti amalnya Laisa. Hmm. Akan datang insya Allah nanti rincian dari masing-masing nawasih ini. Wasalith ma yansibul mubtada wal khabara jami'an. Wahuwa Wahwa dhanna wa akhwatuha. Yang ketiga adalah apa yang menasubkan mubtada dan khabar sekaligus. Wahwa dhanna wa akhwatuha. Dan dia adalah dhanna dan teman-temannya. وهذه af'alu ah, آه، loncat Ya, sekarang kita lihat rincian dari masing-masing an-nasikh. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنسب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها Adapun Kana dan teman-temannya maka itu semua merofakkan mubtada karena diserupakan dengan fa'il. Ya, wa yusammasmaha dan mubtadanya yang dirofakkan oleh Kana dan teman-temannya disebut dengan isimnya. Watan tansibul khabara tashbihan bil maf'ul dan dia Kana dan teman-temannya menasabkan khabar karena diserupakan dengan maf'ul. Jadi karena Muhammadun aliman itu diserupakan dengan dorob doroba Muhammadun Zaidan. Hmm. Diserupakan amalannya karena dengan fiil yang mutaaddi kepada satu maf'ul. Wa al af'al ala thalathati aqsam. Dan fiil-fiil ini yaitu karena dan teman-temannya terbagi kepada tiga bagian. Ahaduha yang pertama ma ya'malu hadzal amala min ghairi syartin. Apa yang dia beramal dengan amalan ini yaitu apa? Merafakkan mubtada dan menasabkan khabar min ghairi syartin tanpa syarat. Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. Yaitu kana amsa asbaha adha dhalla bata sara dan laysa. Adapun makna dari masing-masingnya adalah karena yang pertama. Maknanya adalah menunjukkan kepada adalah alat tisof ismiha bi khabariha fi zamanil maudi menunjukkan tersifatinya isim dengan khobar di waktu yang lampau seperti kana Zaidun ghaniyan dahulu Zaid seorang yang kaya. Ini disifati Zaid dengan al-ghina di waktu yang lampau. Iya, dan sekarang sudah tidak kaya lagi. Itu diantara makna kana mensifati isim dengan khobar di waktu yang lampau. Imma mal istimror dan pensifatannya yang mana itu terjadi di waktu lampau terkadang berlanjut hingga sekarang dan terus menerus dan terkadang terputus. Ya, kalau pada contoh yang saya sebutkan tadi, karena Zaidun Ghaniyan terputus. Terjadi di waktu yang lampau dan terputus, sekarang tidak lagi kaya. Terkadang pensifatan ya, isim dengan khabar itu berlangsung terus-menerus seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana Allahu ghafurur rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tidak ada awal dan akhirnya. Allah senantiasa tersifati dengan sifat ini. Mazala ghafuran wa yazalu kadzalik. Maknanya senantiasa Allah itu zat yang Maha Pengampun dan akan terus menerus Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya. Dan terkadang ya pensifatannya berhenti tidak terus menerus seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa yang mana di masa itu dia lam yakun syai'an madhkura. Belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut dan sekarang sudah menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Berarti pensifatan. Ya. Al-insan dengan sesuatu yang tidak disebut-sebut itu sudah berakhir. Ya. Mana isim yakun di sini? Lam yakun syai'an madhkura. Huwa kembali kepada insan. Manusia disifati dengan sesuatu yang belum disebut-sebut dan sekarang sudah berhenti, sudah menjadi makhluk yang disebut-sebut. Hmm. Dan terkadang memungkinkan kedua-duanya ya terputus ataupun terus menerus terjadinya penciptaan tadi seperti karena Zaidun mubsirah ya karena Zaidun mubsirah ya memungkinkan dimaknai bahwasanya Zaid dari dahulu hingga sekarang mubsirah cerdas ya ataupun memungkinkan juga terputus dahulu sekarang sudah malas misalkan ya dilihat di situ siaknya konteksnya Kemudian yang kedua amsa. Am, baru satu dah habis waktunya. Cukup ya? Satu lagi ya? ya. Biar ada temennya kanannya. Kesian sendirian. Amsa adalatu ala thubuti khabariha lismiha masan wa huwa minaz zawal ila nisfil lail. Amsa itu menunjukkan kepada tetapnya khabar bagi isim di waktu masa sore yaitu dari semenjak ataupun dari zawal diawali dari zawal hingga pertengahan malam misalkan jam 12 sampai pertengahan malam jam berapa pertengahan malam Hah? jam berapa kira-kira setengah jam 11 atau 12an ya malam misalkan dari jam 6 hingga terbit fajar terbit fajar jam berapa kira-kira taruhlah jam 4 bagi dua pertengahannya berarti jam berapa nah itulah apa masa dari dimulai dari bergesernya matahari ya hingga apa pertengahan malam insyaallah nanti akan kita selesaikan penyebutan makna-makna dari kana dan akhwatnya pada kesempatan berikutnya bismillah ya Enggak ada pertanyaan? Hah? Dari kanan? Ya. Kana wa Ya kembali kepada kana. Ya kembali kepada kana kalimat namanya. Kalimat kana. Ya. Kenapa bukan uh, ikhwanuha? Ikhwatuha. Nah, kenapa? Kana wa Kenapa bukan kana wa ikhwatuha dengan muzakar. Nah, karena melihat kalimah kalimah ya, makanya akhwat ya tasbihan apanya Eromnya. siapa yang tahu tadi ucapannya mana hmm yang mana coba dibaca ki kalimatnya ki ya bisa juga mafuli ajli juga karena menyerupakan dengan apa dalam rangka menyerupakan dengan fa'il maf'ul ajli juga bisa ya. atau maf'ul mutlak kadang satu apa keadaan bisa diarab dengan beberapa sisi ya yang lain kalau setelah kana mansub berarti isimnya mustatir gitu ya ataupun terkadang isimnya disebutkan sebelumnya mustatir biasanya mustatir ya kembali kepada yang sebelumnya ya cukup ya